Di mana kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan dan kemudahan untuk bisa belajar ilmu agama dalam rangka untuk memerangi kebodohan dari diri-diri kita. Dikarenakan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki potensi yang buruk yang sangat banyak. Yang apabila seorang tidak diberikan rahmat oleh Allah atau tidak mendapatkan rahmat dari Allah dengan sebab usaha orang tersebut, maka tentunya dia akan lebih condong kepada kesesatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang terakhir Allah sifatkan manusia wa kanal insanu zaluman jahula. Dan adalah manusia adalah orang-orang yang zalim, banyak berbuat kezaliman wa jahula dan juga orang yang bodoh. Ini potensi manusia. Jelek. Demikian pula Allah sifatkan manusia dengan potensi yang jelek lainnya bahwasanya mereka adalah makhluk yang diciptakan di atas kelemahan Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Sehingga amat sangat butuh kepada pertolongan Allah di dalam meraih segala kebaikan yang diinginkan. Dan demikian pula manusia adalah banyak memiliki sifat ketergesa-gesaan. Wa khuliqal insanu min ajal dan adalah manusia diciptakan dari sesuatu yang tergesa-gesa. Masyirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk belajar. Tentunya dalam rangka membentengi diri dan memerangi diri-diri kita dari sifat-sifat yang tadi disebutkan. Kebodohan, ketergesa-gesaan, dan juga kelemahan, terkhusus kelemahan iman seseorang. Kelemahan hati seseorang sehingga sangat rapuh ketergantungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan demikian akan menjadikan orang tersebut bisa terseret dengan rayuan-rayuan musuh-musuh mereka dari kalangan syaitan, baik jin ataupun manusia. Maka kita bersyukur kepada Allah tatkala Allah memudahkan bagi kita untuk bisa duduk di majalisul ilm mengalahkan segenap keinginan hawa nafsu kita atau mungkin mengalahkan segenap kepentingan duniawiyah kita dalam rangka semata-mata berharap wajah Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah dengan demikian akan menggantikan yang lebih baik bagi kita berupa hidayah dan taufik bisa berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena itulah jalan-jalan keselamatan. Amin ya robbal alamin. Dan terlebih khusus saudara-saudara kami kaum muslimah banati Adam azani Allah wa iyyakunna ajma'in mereka adalah suatu incaran bagi syaitan untuk bisa merusak manusia seluruhnya. Dikala mereka syaitan melihat sisi kelemahan ada pada wanita, maka mereka semakin haris, semakin antusias dan ambisi untuk menghancurkan kaum wanita karena mereka itu sangat potensi pula untuk menghancurkan kaum laki-laki. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya tidaklah kami melihat seorang yang lemah fisik dan akalnya, namun bisa mengalahkan kaum laki-laki yang kokoh sekalipun, yaitu kaum wanita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lainnya, Taraktu fitnatan Hiya asyadduha ala rijal an-nisa. Aku telah meninggalkan ujian dan cobaan yang dia atau ujian tersebut adalah ujian yang paling berat dirasakan oleh kaum laki-laki yaitu ujian wanita. Sehingga sejarah telah membuktikan tatkala seorang wanita rusak maka akan rusak naam segala apa namanya peradaban yang ada di zaman ketika itu adalah ahlul kitab kalangan Bani Israel pertama kali yang dirusak oleh syaitan adalah kaum wanitanya sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan naam memberikan peringatan kepada kita semua dengan wanti-wanti fattakud dunya wattakun nisa berhati-hatilah kalian takutlah kepada dunia dan kepada kaum wanita eh, kejahatan mereka dan bahayanya mereka. Inna awwala fitnata bani Israel awwala fitnati bani Israel kanat fin Sesungguhnya fitnah musibah ujian-ujian yang dialami di kalangan Bani Israel sehingga mereka hancur awal kalinya adalah dari kalangan kaum wanita. Oleh karena itu betapa butuhnya mereka terhadap siraman ilmu agama dalam rangka untuk membentengi diri dan menyelamatkan dari godaan-godaan syaitan dengan propaganda-propaganda dan juga rayuan-rayuan busuk yang isinya adalah tipu daya dan dihias-hiasi dalam rangka untuk menjatuhkan mereka menjadi penghuni neraka sa'ir nasallahu salama wal afiyah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena Begitu besarnya ambisi syaitan untuk menghancurkan kaum wanita Maka kita dapatkan betapa banyak Naam perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Terhadap kaum wanita Yang kemudian diteruskan oleh para sahabat beliau radhiyallahu anhum dan para ulama sampai hari ini. Mereka mencurahkan perhatiannya kepada kaum wanita dalam bentuk pembenahan, perbaikan serta arahan dan taujihat yang mengarah kepada amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan kaum wanita bahwasanya mereka khuliqat min dila' wa wajuha a'laha bahwasanya kaum wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan yang paling bengkoknya adalah yang paling atas. Maka apabila kalian memaksa kaum wanita dengan paksaan, maka akan patah tulang rusuk tersebut untuk diluruskan. Namun kata kalau dibiarkan mereka berjalan sekehendak mereka sendiri tanpa ada bimbingan syariat, maka niscaya terus senantiasa akan bengkok. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan istausu binisa'i khairah maka berwasiatlah kepada kaum wanita dengan kebaikan-kebaikan. Masyirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk perhatian para ulama mereka di dalam menasehati kaum wanita maka ditulis kitab-kitab yang banyak di siang hari ini sebagai topik daripada pembicaraan kita Naam mengisi waktu kita kekosongan yang seharusnya diisi oleh apa namanya yang seharusnya ini merupakan kajian yang diselenggarakan di Ma'had namun dialihkan ke sini maka kita manfaatkan untuk membicarakan ataupun membahas sedikit tentang fawaid yang dituliskan oleh beliau Syekhah Ummu Abdillah binti Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala dalam risalah beliau atau kitab beliau yang masyhur Nasihati lin Nisa. Sebuah risalah yang ditulis oleh seorang alimah, seorang wanita yang beliau dididik oleh orang tuanya Syekh Mukbil bin Hadi al wadi di Yaman. Beliau tidak mengenal sekolah. Namun tatkala barakallahu fikum beliau menyusun sebuah kitab di antara kitab ini dipuji oleh para ulama yang mereka sudah kalangannya profesor dan lain sebagainya sehingga yang namanya seorang kalau mau diangkat oleh Allah tidak mengharuskan orang tersebut bertitel ya tidak harus mengharuskan orang tersebut bertitel perhatikan tidak sekolah sama sekali dididik oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala dengan pendidikan Islami menghafal Al-Qur'an diajak menghafal hadis, dimulai dididik untuk membahas daripada ilmu-ilmu agama dengan kuwait-kuwait ilmiah yang diajarkan sebelumnya sehingga akhirnya beliau produktif bisa menulis karya-karya tulis yang berharga dan bernilai serta diabadikan dan kadangkala menjadi kitab pegangan dalam rangka untuk tarbiyah dalam rangka untuk pendidikan Subhanallah, demikianlah Allah menghendaki untuk mengangkat seorang adalah dengan kapan mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini demikian. Sebagaimana hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Rasulullah mengatakan, Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan sebab mereka berpegang teguh dengan kitab Al-Qur'an dan akan merendahkan yang lainnya dengan sebab Al-Quran tatkala mereka meninggalkannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Merupakan kewajiban atas kita untuk senantiasa perhatian dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan Al-Quran tersebut serta kita mengikuti apa yang berupa perintah dan meninggalkan apa yang berupa larangan dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Maka di antara pelajaran yang akan kita ambil di siang hari ini adalah nasihat beliau terkait dengan sifat al-haya. Sifat al-haya, sifat malu, rasa malu. Maka beliau Hafidhahallahu taala membawakan sebuah hadis yang dinukilkan oleh Al-Imamun Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di hadis nomor ke-20 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara perkara yang tidak dihapus dan telah diketahui oleh manusia seluruhnya yang merupakan ajaran dari kenabian yang pertama, ajaran nabi-nabi yang terdahulu adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta Apabila engkau tidak memiliki rasa malu, apabila engkau tidak malu, tidak merasa malu, maka lakukanlah apa yang engkau inginkan. Lakukanlah segala sesuatu yang engkau inginkan. Hadis ini barakallahu fikum merupakan hadis yang agung. Yang terkandung di dalamnya adalah arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan khabar beliau tentang bahwasanya termasuk di antara perkara yang sudah diketahui oleh manusia dan merupakan peninggalan kenabian yang terdahulu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sifat malu, sifat malu. Apabila engkau tidak merasa malu atau apabila engkau tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah segala sesuatu yang engkau inginkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhuma. Hadis ini barakallahu fikum. Diterangkan oleh beliau. Qala Ibnu Rajab fi jami' fi Jami'il Ulum fi syarhi qawlihi inna mimma adrakan nasi min kalamin nubuwatil ula Berkata Ibnu Rajab dalam kitab beliau Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah Jami'ul Ulum wal Hikam tentang penjelasan ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula bahasa di antara perkara yang diketahui oleh manusia dari ucapan ataupun sabda kenabian yang pertama maka lafaz ini menunjukkan bahwasanya annan nasa tadawaluhu bainahum wa tawarasuhu anhum qarnan ba'da qarnin menunjukkan bahwasanya manusia ini mereka itu saling menyampaikan perkara ini dan mewariskan satu dengan yang lainnya generasi demi generasi maka ini pun menunjukkan bahwasanya di antara syariat nubuwah ada yang dihapus dan ada yang tidak dihapus. Ya. Segala sesuatu yang datang dari syariat-syariat sebelumnya yang sesuai dengan syariat kita, eh, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun mengamalkannya karena itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun segala sesuatu dari syariat sebelumnya yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai misal adalah zaman dahulu Bani Israel tatkala mereka itu telah melakukan dosa-dosa bentuk taubat mereka adalah membunuh diri-diri mereka ini diringankan diringan diringankan maka dihapus adapun asal daripada taubat tetap dipelihara nah cuma bentuknya kita tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Ini demikian. Sekali lihat orang-orang kafir Yahudi punya program jadi pemimpin. Anunya mereka punya program begini begini begini ternyata tidak berhasil apa yang dilakukan? Bunuh diri. Ya, ini nasallallahu alaihi Adapun muslimin tidak. Karena mereka mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tatkala mereka berputus asa dari sesuatu, tidak terus mereka bunuh diri. Namun mereka barakallahu bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa. Karena tidaklah musibah melainkan dengan sebab dosa-dosa. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini Rasulullah mengatakan, idalam lam tasti idza tastahi fasna ma Apabila engkau tidak merasa malu atau tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah apa yang engkau inginkan. Di sini dalam ucapan beliau itu lam tastahi, apabila engkau tidak merasa malu atau apabila engkau tidak memiliki rasa malu. Ini yahtamilu maknayain. Ini terkandung padanya memungkinkan dua makna. Makna yang pertama adalah idza lam takun dha hayain sonata ma tasya. Kalau engkau adalah orang yang tidak memiliki rasa malu. Orang tua izin cara bahasa kita ya. Orang tua izin. Ya, maka pasti engkau akan melakukan apa saja yang kau inginkan. Baik itu sesuatu yang terpuji ataupun tidak terpuji. Fayakunul amru huna bima'nal khabar. Maka perintah Nabi lakukanlah apa yang engkau, engkau inginkan. Di sini maknanya adalah khabar pemberitaan. Kalau engkau tidak memiliki rasa malu, pasti engkau akan melakukan segala sesuatu yang akan kau inginkan. Kenapa demikian? Li'annahu la haya'a indah. Dikarenakan orang tersebut tidak memiliki rasa malu. Yaf'alul ladhi yakhilu bil muru'ah wal ladhi la yakhil maka orang tersebut tidak peduli. Dia akan melakukan apa saja yang dia inginkan, mengikuti apa yang dikatakan hawa nafsunya, baik itu menghilangkan harga dirinya, merendahkan harga dirinya atau tidak. Yang penting senang, yang penting suka, yang penting puas. Ini demikian. Orang yang tidak memiliki rasa rasa malu. Atau makna yang kedua adalah kalau engkau tidak malu, kalau engkau tidak tidak malu. Kalau tadi tidak memiliki rasa malu. Makna yang kedua, wa idza kana al-fi'lu la yustahya minhu fasnahu wala tubali, yaitu dilihat dari jenis perbuatannya. Kata Rasulullah atau kata Syekh Nusailalu Sain makna yang kedua, apabila suatu perbuatan engkau lakukan ini tidak menjadikan malu dengan sebab melakukan hal tersebut, maka lakukanlah perbuatan tersebut. Wala tubali dan jangan peduli dengan cemoohan omongan manusia. Ya. Maka di sini perintah di sini maknanya adalah fasna masyid yaitu lakukan apa yang telah engkau ketahui ya dari perbuatan terpuji sebagai misal Perbuatan terpuji afsyus salam, menyebarkan salam. Terpuji? Terpuji. Lakukan seorang menyebarkan salam. Nah, di sini terkait dengan hal tersebut maka hendaknya dia melakukannya. Ya. Dan jangan menghalanginya rasa malu yang ada pada dirinya, ya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah di sini Apabila perbuatan tersebut tidaklah atau merupakan perbuatan yang tidak menjadikan engkau malu, tidak apa tidak menjadikan malu untuk melakukannya, maka fasnahu walatubali, maka lakukanlah. Jangan kau peduli dengan apa yang akan terjadi. Maka di sini barokallahu fikum, Dua makna tersebut sahih kata Syekh Ibnu Shalih dua makna tersebut adalah benar. Baik maknanya apabila engkau tidak memiliki rasa malu sama sekali, maka tentunya engkau akan melakukan sekendak hatimu apa saja engkau inginkan. Coba lihat orang-orang yang sudah dicabut rasa malunya. Mereka berjalan datang panggilan Allah Subhanahu wa taala, mereka dengan santainya tidak bersyukur kepada Allah. Demikian pula barakallahu fikum orang yang tidak merasa malu ketika diperintahkan untuk taat kepada Allah justru menjadi orang yang durhaka. Disuruh menutup aurat dan memeliharanya malah dibuka-buka. Ya. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lisannya jangan berucap kecuali yang baik baik secara adat ataupun secara norma-norma agama malah justru berkata ucapan yang kotor. Hah? Ini demikian. Maka barakallahu fikum Kenapa demikian? Karena telah dicabut rasa malu dari orang tersebut. Sehingga di sini kita melihat bagaimana taujihat para ulama. Maka dikatakan oleh Syekh Ummu Abdillah hafizahallahu taala. Maka di sini kata beliau hakikat rasa malu. Nah, hakikat rasa malu ya disebutkan rasa malu itu Kata beliau, hakikat yang disebutkan sebagai hakikat rasa malu sebagaimana dikatakan oleh al-Imamun Nawawi rahimahullah. Qala al-ulama haqiqatul haya'i. Berkata para ulama, hakikat sifat malu. Khulukun yubasu ala tarkil qabihi atau khuluqun yab'atsu ala tarkil qabih wa yamna'u minat taksiri fi haqqidil haqq yaitu rasa malu adalah sebuah akhlak perangai sebuah perangai seorang yang mendorong dia untuk meninggalkan perkara-perkara jelek dan menghalanginya dari mengurang-urangi, menyepelekan hak yang memiliki hak. Ini rasa malu. Hakikat rasa malu adalah sifat perangai seseorang yang menghalangi dia dari berbuat kejelekan. Sebab kalau tidak malu, dia akan melakukan segala sesuatu, jelek nggak jelek, sudah. Ini demikian. Oleh karena itu, Al-Imam Nawawi mengatakan, "Wa ala hada madarul islami kullihi." Maka dibangun di atas perkara inilah poros daripada Islam seluruhnya. Kalau orang tidak apa namanya malu itu adalah di atas sifat malu. Karena sifat malu mendorong seorang untuk meninggalkan perbuatan jelek dan menghalangi dia untuk mengurangi hak segala yang memiliki hak. Hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak malu kepada Allah, bayangkan Allah sudah memberikan rizki kepadanya, Segala apa yang dia inginkan dipenuhi oleh Allah. Bahkan barakallahu fikum ketika dia berbuat dosa sekalipun melanggar hak Allah, Allah dengan rahmatnya mengampuni hambanya. Koh ya nggak malu kalau dia itu berterima tidak berterima kasih kepada Allah dengan beribadah kepadanya. lain nah, demikian. Sehingga sifat malu ini adalah sifat yang terpuji. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sifat malu itu merupakan akhlak yang fadilah yang mulia. Wahwa insan dan ini merupakan perhiasan bagi seorang manusia. Naam, kenapa demikian? Dikarenakan malu tersebut rasa malu yang tadi menghalangi seorang dari berbuat kejelekan ini adalah tidaklah mendatangkan melainkan kebaikan, melainkan keba kebaikan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau mengatakan al haya'u khairun kullu. Bahwasanya kebaikan itu adalah apa namanya sifat malu adalah kebaikan seluruhnya yaitu dijelaskan oleh beliau dalam hadis Imran bin Hussein al haya'u la illa bi khair bahwasanya sifat malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan kecuali keba kebaikan Nah, sifat malu yang bagaimana yang menghalangi seseorang dari berbuat kejelekan dan mengurangi hak yang memiliki hak seorang telah mengajari kita memberikan kebaikan baik sumbangsih secara jasa ataupun kontribusi secara dana ataupun yang lainnya kok kita tidak merasa malu bagaimana kita membiarkan orang tersebut bergelimang di atas dosa-dosa kita nggak malu kepada mereka ya artinya barakallahu fikum kita tidak menolong mereka malu mereka sudah punya kebaikan bagaimana membalas mereka maka fakafi'uh, maka balaslah penuhi mereka walaupun dengan doa. Kita doakan kebaikan bagi mereka. Kalau mampu kita nasihati, kita nasihati untuk menjadi baik. Kalau mampu memberikan balasan yang seimbang berupa harta, kita balas dengan harta. Ini demikian. Ya. Barakallahu fikum. Maka dikatakan oleh Syekh atau Syekhah Ummu Abdillah maka kata beliau fa innahu yakuffu an irtikabil qabaihi wa danaatil akhlaq maka sesungguhnya sifat malu seseorang ini menghalangi dia dari melanggar untuk melakukan kejelekan-kejelekan dan melakukan akhlak ataupun perbuatan-perbuatan yang rendah. Wa yahussu 'ala istimali makarimil akhlaqi wa ma'aliha dan senantiasa menghasung mendorong seseorang dengan sifat malu yang ada padanya untuk senantiasa melakukan akhlak-akhlak yang mulia dan yang paling tinggi. Fahuwa min khisalil imani bihadal i'tibar. Maka, naam, sifat malu dengan ungkapan seperti ini, yaitu sifat malu yang artinya perangai seorang mukmin atau seorang manusia yang menghalangi dia dari sifat-sifat tercela, amalan-amalan yang tercela, maka ini termasuk bagian dari iman. Termasuk bagian dari iman. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abi Hurairah, "Al imanu bid'atun wa sab'una syu'bah." Iman itu ada 70 sekian cabang. Maka Fa'alaha qawlu la ilaha illallah dan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah dengan diucapkan dan dipenuhi syarat rukunnya serta konsekuensi-konsekuensinya. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dan yang paling rendahnya dari cabang-cabang keimanan tadi adalah memungut halangan yang ada di jalan, baik berupa sampah, ataupun ranting dan lain sebagainya. Wal haya'u syu'batum minal iman. Dan yang namanya sifat malu ini termasuk bagian cabang daripada keimanan. Naam, ini demikian. Jadi merupakan bagian dari iman. Kemudian sifat malu tersebut yang merupakan bagian dari keimanan ini ini ada yang sifatnya memang ghaziri jibillah ada yang sifatnya muktasabah diterangkan oleh Syekh Ibnu Shalih utsaimin taala sifat malu ini kata beliau ini ada dua jenis naun ghaziri tabi'i bahwasanya malu itu adalah karena memang sudah menjadi tabi, tabiat dan bawaan dia ya, bawaan seseorang sifat bawaan ataupun sifat tapi tabiat manusia ada yang jenisnya muktasab yang memang dilatih dengan diusahakan dibiasakan untuk memiliki rasa malu dilatih tadinya nurai dep ngisin nah demikian ya dilatih ya. Dilatih lama-lama jadi punya rasa ma malu. Maka kata beliau Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin perhatikan, ba'dun nasi yahibu yahabuhul yahab <coughs> Ba'dun nasi yahabahu yahabuhullahu subhanahu wa ta'ala hayaan atau ba'dun nas yahibuhullahu azza wa jalla hayaan. Sebagian manusia Allah karuniakan kepadanya memiliki sifat malu. Memiliki sifat malu. Fatajiduhu hayyan min hinis sugri. Maka engkau mendapatkan orang tersebut dia itu adalah sangat-sangat pemalu. Menjadi orang yang pemalu sejak kecilnya. La yatakallamu illa 'inda darurah sampai-sampai dia itu senangnya diam, tidak mau bicara kecuali kalau memang darurat. Wala yaf'alu syai'an illa 'inda darurah kalau sampai mau melakukan satu pun malu. Kecuali kalau memang sudah darurat. Kenapa? Li'annahu hayyun. Karena orang tersebut memang lalu. Pemalu bawa bawa. Dan jenis yang kedua yang bisa diusahakan tadi, ada seorang dia itu memang bukan pemalu asalnya. Namun muktasab yatamarranu alaihil insan, diusahakan yang dia itu melatih sedikit demi sedikit. Manusia melatihnya. Bimana ayakunal insanu ghairu hayyin. Bahwasanya maknanya orang ini dulunya bukanlah orang yang memiliki sifat pemalu. Wa yakunu farohan bil lisan. Kadangkala pokoknya ceplas-ceplos dengan li, lisan. Ya, ngomong maunya sendiri. Wa farohan bil afali bil jawarih. Dan kadang-kadang ia berbuat semau sendiri. Saya kepengen ini lakukan, saya kepengin lakukan. Dan nah, ini tidak pernah memperhatikan malu atau tidak. Yang penting apa kata hatinya. Maka fayashabu unasan ahla hayain. Maka kemudian dia berinteraksi, bersahabat dengan para manusia yang mereka itu memiliki rasa malu, sifat malu yang terpuji. Wa khairu maka wa hayain wa khairin yang sifat malu lagi orang-orang yang baik. Fayak minhum maka dia pun berusaha untuk menyesuaikan diri dengan para teman-temannya. Demikian. Akhirnya dia pun berusaha untuk memiliki rasa malu. Ini demikian. Akhirnya pun dia memiliki rasa rasa malu. Namun tadi kita katakan di depan manusia itu memiliki potensi yang jelek. Memiliki potensi yang yang jelek. Di antara potensi yang lainnya dari manusia yang jelek, wakanal insanu aktsara syai'in jadala adalah manusia itu orang yang paling banyak ngeyel, membantah. Nah ini potensi yang jelek. Sehingga potensi-potensi tersebut akan hancur. Yang tadi, ada orang yang potensinya jelek. Terpelihara demikian, maka barakallahu fikum dengan muktasab, dengan iktisab. Usaha dia berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki sifat malu lagi soleh. Maka dia lama-lama pun berusaha mengikuti teman-temannya. Namun kalau ternyata bermain dengan yang sejenis, memilih teman-teman yang satu kata dengan dia, ya malah justru tambah parah. Ini demikian. Justru tambah parah. Sehingga kadangkala aneh. Sebagian orang itu kurang konsekuen dengan keinginan hatinya saya sebetulnya kepengen sholat saya sebenarnya kepengen ngaji saya kepengen ngikuti sunnah namun ternyata memilih teman yang ya begitu begitu saja akhirnya ya bagaimana yang terjadi justru kadangkala sahib sahib kita yang tadinya tidak berbuat jelek yang namanya teman itu menyeret kata para ulama sahib sah saib. Dan orang yang meniru itu biasanya lebih parah daripada yang ditiru. Nah, demikian. Coba kita lihat banyak kejadian yang demikian. Sehingga barakallahu fikum, barang siapa yang menginginkan kebaikan, carilah teman yang baik. Maka di sini kadangkala seorang, na'am, ini memiliki rasa malu atau tidak memiliki rasa rasa malu. Artinya bukan orang yang pemalu asalnya, namun karena dia berteman dengan orang-orang yang memang memiliki sifat malu, malu yang tadi. Apa itu malu? Sifat perangai yang menghalangi seseorang dari berbuat jelek. Maka lama-lama karena temannya orang yang baik, maka dia pun lama-lama malu. Lama-lama malu dengan diusahakan oleh dia dilatih demikian. Maka kira-kira sifat malu yang mana yang lebih utama? apakah jenis yang pertama atau jenis yang kedua? Maka kata Syekh Nusali Al-Utsaimin, wal awalu afdal wa huwal hayaul ghaziri. Dan yang pertama ini adalah lebih mulia, lebih afdal, yaitu sifat pemalu bawaan. Sifat pemalu bawa bawaan. Sehingga tatkala ada seorang sahabat mendapatkan saudaranya ini memiliki sifat malu yang amat sangat, yang amat sah, sangat. Maka dia pun di sebagaimana diriwayatkan di dalam sahihain dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rojulin, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seseorang, sahabat Nabi. Wa ya'idhu akhahu fil haya, maka dia itu sedang menegur saudaranya karena terlalu malu, terlalu ma malu. Memiliki sifat malu yang berlebih menurut dia. Apa-apa kau izin, apa-apa izin, demikian ya. Dan demikian ya. Nah ini hatta ka'annahu yaqula qad adar qad adribuka. Ini kan. Sampai-sampai seolah dia mengatakan, "Eh, tak pukul saja itu ya. Artinya demikian. Saking kesuhnya orang sini gitu ya, saking kesuhnya. Lu sudahlah tak pukul saja kok. Apa-apa kau malu? Maka Rasulullah melihat hal demikian, dia sedang mencerca sahabatnya gara-gara pemalu. Maka Rasulullah melihat demikian, faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Da'hu, biarkan dia." Fa innal haya'a minal iman. Karena sebenarnya sifat malu itu adalah termasuk bagian dari iman bagian dari iman. Ini demikian. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan memberikan nam kabar gembira bagi orang yang memiliki sifat malu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Mutirmidi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan al haya'u minal iman sifat malu itu termasuk bagian dari keimanan. Wal imanu fil jannah dan iman ini adalah apa menggiring ke, apa masuk ke dalam surga. Maksudnya adalah ahlul iman, orang-orang yang beriman, mereka itu akan masuk ke dalam sur surga. Wal bada uminal jafa dan sifat bada, apa itu bada? Orang senang ceplas-ceplos ngomong saru ya ngomong kotor ini al kalamul kobih yaitu orang tersebut tidak memiliki rasa malu apa yang dia lakukan lakukan apa yang dia sampaikan sampaikan tidak ada pertimbangan dan seterusnya ini minal jafa termasuk bagian dari kekakuan kekakuan wal jafa ufinar dan sifat jafa kekakuan dengan sebab perbuatan jelek tadi ini bisa memasukkan ke dalam neraka maka hadis ini adalah hadis yang hasan hadis yang hasan. Maka barakallahu fikum. Sifat malu ini merupakan sifat ataupun akhlak yang membuahkan buah-buah yang baik lagi terpuji. Nam, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi di depan menyatakan al haya la ya'ti illa bi khair. Sesungguhnya sifat malu ini tidaklah mendatangkan kecuali keba kebaikan. Namun barakallahu fikum di sana ada beberapa peringatan yang perlu kita tanabuh perhatian kepadanya. Kata Syekh Ibnu Shalal Utsaimin, "Walakin alam akan tetapi ketahuilah annal haya'a khuluqun mahmudun." Bahwasanya sifat malu atau rasa malu ini merupakan akhlak yang terpuji. Illa idza mana'a mimma yajib. Ini koridornya. Ini koidahnya. Sesungguhnya sifat malu adalah akhlak yang terpuji. Kecuali apabila menghalangi dari perkara-perkara yang wajib. Perkara yang wajib. atau bisa menggiring menjatuhkan dia ke dalam perkara yang diharamkan. Yang diha, diharamkan. Maka faida mana amim yajibu fa innahu mumun Maka apabila menghalang rasa malunya menghalangi dari perkara yang wajib maka ini tercela. tercela Tercela. Seperti apa? Tolabul ilmi. Wajib. Belajar ilmu agama wajib. kok malu belajar ilmu agama. Karena alasan berbagai alasan. Ada yang mengatakan saya sudah tua, ada yang mengatakan mbok keliru nanti dikuyoni ya. Ada yang mengatakan ini dan itu dan sebagainya. Maka ini malu yang terpuji. Lihatlah seorang sahabiyah Jalila, ha? Malu yang tercela. Nah, malu yang tercela yang madmum, yang tercela, bukan terpuji. Nah, lihatlah sahabiyah yang mulia Ummu Sulaim ini mau bertanya kepada Rasulullah sesuatu perkara yang kalau kita bicarakan dinilai tabu. Dinilai ta? tabu. Maka dia mengatakan memberikan mukaddimah kepada Nabi. Ya Rasulullah innallaha la yastahyi minal haq. Wahai Rasulullah sunnah Allah tidak malu dari perkara yang hak. Perkara yang harus yang wajib. Yang memang hak benar. Maka beliau bertanya, Berarti Rasulullah langsung tanggap. Oh, berarti dia mau menanyakan sesuatu yang secara orfnya manusia ini adalah sesuatu yang dianggap jelek, dianggap jelek. Padahal itu benar. Maka dia bertanya, "Hal alal mar'ati minal ghusli idahiyah talamat?" Nah, apakah seorang wanita ini wajib mandi apabila dia mimpi basah? Kan kayak tabu ya. Nah, ini waduh seperti ini kalau ditekankan kepada Nabi, itu malu mau bertanya. Apalagi dia itu sebagai pelakunya, ya. Wah, lebih malu lagi. Lah, maka di sini bukan maknanya terus apa mana di sini artinya dia tidak menghalangi rasa malu tersebut dari mencari al-haq. Ya. Inilah sahabiyah jalilah yang patut ditiru. Sementara kalau kita mengatakan ini perkara sudah wajib, tapi saya malu. Matmum itu tercela ya. Untuk melakukan yang wajib saya malu. Maka hilangkanlah bisikan-bisikan setan, kuatkanlah iman tersebut. Nanti akan dikisahkan kenapa bisa muncul seperti itu dikarenakan karena lemah hatinya. Karena lemah hatinya. Lemah ketawakalannya kepada Allah lemah juga imannya kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh Syekh. Maka di sini Syekh Nusal Al-Utsaimin menyatakan faida mana mimma yajibu apabila menghalangi dari perkara yang wajib fa innahu madmumun maka rasa malu tersebut tercela. Kama lau mana'ahul haya'u min an yungkirul munkara ma'a wujubi. Sebagaimana seandainya Rasa malu tersebut menghalangi seseorang untuk mengingkari kemungkaran. Bersamaan kewajiban dia mengingkari kemung kemungkaran. Lah, gimana ya? Malu mbok ora dikuku, malu mbok ora dirongokna. Padahal enggak ada yang tahu kalau itu kemungkaran kecuali Anda. Maka bagaimana kata Rasulullah man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu di sini terkena hitopnya langsung kepada orang yang mendapatkannya. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran tersebut, ya, dengan urutan. Kata para ulama, falyughayyirhu biyadihi, dengan tangannya. Kalau Rasulullah kata para ulama ini bagi orang yang mampu dan memiliki kekuasaan serta tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Menimbulkan kemungkaran yang lebih mungkar. Namun kalau dia mampu namun menimbulkan kemungkaran yang lebih mungkar ditunda. Maka berpindah kepada tahapan berikutnya illam yastati fabilisanihi. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya dinasehati. Ini bagi yang mampu dan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Kalau ternyata mampu namun menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, fabi kolbihi maka dengan hatinya. Dia ingkari dan dia doakan orang tersebut. Mudah-mudahan diberi hidayah, hidayah. Karena mungkin melihat kalau dinasehati malah justru semakin mungkar. Mencela al-haq, mencela ajaran Nabi sehingga akhirnya benci kepada sunnah dan sebagainya. Ini ini demikian. Sementara yang dia lakukan adalah perkara maksiat yang nilainya adalah masih belum sampai pada derajat yang bisa menjadikan dia kufur. Ini sebagai misal. Namun kalau sudah sampai kekufuran ya tentu harus ditegakkan. Ini demikian. Barakallahu fikum. Sehingga di sini orang tersebut tadi kalau sampai menghalangi dia dari ingkarul mungkar maka ini tercela juga. Fahada hayaun maka ini merupakan perbuatan apa merupakan malu yang tercela, malu yang tercela. Maka kata beliau angkiril mungkar wala Maka wajiban kewajiban atas engkau adalah mengingkari kemungkaran dan jangan peduli. Jangan peduli, jangan peduli. Ini demikian. Ini rasa malu tersebut. Walakin akan tetapi bisyartin ayyakuna dzalika wajiban ala hasabil muratab wasyurut. Ala ala hasabil maratibi wasyurut. Nah, akan tetapi hal tersebut dengan syarat itu yang ditinggalkan adalah kewajiban sesuai dengan urutan dan syarat-syaratnya, tingkatan-tingkatan tadi yang kita sebutkan, tingkatan kewajiban dan syarat-syaratnya. Ini yang pertama. Kalau rasa malunya menghalangi dia dari perkara yang wajib ataupun menjatuhkan dia kepada perkara yang haram, maka ini bagaimana? Baik atau tidak? Malunya baik atau tidak? Tidak. Ini tercela, ya Adapun yang kedua wal haya'u mamduh wal haya'ul mamduhu. Adapun rasa malu, sifat malu yang dipuji huwallazi la yuqi'u sahibahu fit tarki wajibin wala fi fi'li muharramin. Fi fi'lin muhar muharramin. Dan sifat malu yang terpuji adalah sifat malu yang tidak menjadikan pelakunya ini terjatuh kepada meninggalkan perkara yang wajib atau tidak terjatuh pula kepada melakukan perbuatan yang diharamkan. Ini rasa malu yang terpuji. Yang tadi hakikatnya rasa malu yang terpuji adalah kata Al-Imam Nawawi adalah apa? Yaitu merupakan sifat yang menghalangi seseorang sifat yang menghalangi seseorang dari berbuat yang tercela. Ini demikian. Berbuat tercela, tercela. Lah maka di atas itulah di berputar seluruh agama Islam ini. Agar seorang tidak memiliki rasa rasa malu. Maka kita akan melihat beberapa gambaran ataupun juga naam adillah dan juga kalam para ulama yang dipaparkan oleh beliau Syekhah Hafizahallahu taala. Maka kata beliau Hafizahallahu taala Yaqul Ibnu Hibban fi Rawdatil Uqala. Berkata Ibnu Hibban dalam kitab Rawdatil Uqala. Ini pentingnya tadi, ya. Perhatikan ini sebagai apa namanya? bahan untuk kita introspeksi kepada diri kita. Kata beliau, "Idza qawiya haya'uhu qawiya karamuhu." Apabila seorang kuat rasa malunya, kuat rasa malunya, maka qawiya karomuhu maka orang tersebut pun akan kuat kemuliaannya. Mulia. Kita lihat orang kalau memiliki rasa malu, rasa malunya tinggi, maka dia kemuliaannya akan tinggi. Mau melakukan seperti ini yang kita anggap wajar ketika dia istilahnya apa ya? Jadi orang tersebut menjaga wibawanya, menjaga wibah, wibawanya akan makin mulia orang tersebut, ya. Wabauha laumu laumuhu. Ini dan akan semakin lemah sifat kerendahan dia. Ya, karena akan memilih lah malulah. Dia melihat suatu perbuatan saya melakukannya malu, maka akan dia memiliki kemuliaan yang tinggi nanti. Wa idza dha'afa haya'uhu qawiya laumuhu. Apabila sebaliknya apabila mulai lemah rasa malunya, maka akan semakin dominan dan kuat sifat rendah, hina, jahat dan kekikirannya. Wa dha'ufa karamuhu dan akan lemah pula kemuliaan dia. Ini demikian. Sehingga barang siapa yang ingin mulia, tentunya perbesarlah rasa malu dia yang malu yang terpu terpuji. Ya. Malu yang terpuji. Kenapa demikian? Malu yang terpuji dikarenakan wal haya'u yad'u ila ta'atillahi wajtinabi nawahihi. Dikarenakan sifat malu yang terpuji tadi menyeru dia untuk taat kepada Allah dan meninggalkan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini demikian, ya. Dan yang seperti inilah sifat yang terpuji. Perhatikan di sini diterangkan oleh syair suatu syair yang bernilai. Kata mereka, walaysa bimansubin ilal ilmi wan nuha fatan la tura khalaiku arba'u. Kata syair, walaysa bimansubin ilal ilmi wan nuha fatan la tura khalaiku arba'u. Tidaklah bisa dinisbahkan, disandarkan sebagai orang yang berilmu dan memiliki pandangan yang cemerlang ini perhatikan. Seorang yang tidak terlihat, tidak nampak darinya perangai yang empat. Hmm? Antum mau melihat mengambil ilmu dari seorang, lihat di sini. Kata beliau, tidaklah dinisbahkan orang ini berilmu dan memiliki pandangan yang cemerlang seorang yang tidak nampak padanya perangai yang empat. Apa saja? Wahidatun taqwal ilahillati biha Yunalu jazimul khairi wal fadlu ajma'u. Yang pertama adalah sifat takwa kepada Allah. Yang mana dengan ketakwaan tersebut badannya akan bisa meraih kebaikan-kebaikan dan terkumpul pula selain kebaikan juga keutamaan badannya. Ya. Orangnya orang yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini demikian. Katanya orang alim ternyata tidak memperhatikan perintah Allah. Sholat berjamaah disia-siakan. ya? Sebagai contoh. Memelihara sunnah-sunnah Nabi diabaikan. Katanya alim. Bagaimana kan? Terlihat darinya ketakwaan. Nah, demikian. ya. Sehingga ini tidak seyogianya. Wasaniyatun sidkul haya'i fa'innahu Tibaun alaihi zulmu ru'ati yutba'u. Yang kedua adalah orang tersebut jujur dengan sifat malunya. Kejujuran dalam memiliki sifat malu. Ya. Fa innahu maka sesungguhnya malu tersebut merupakan tabiat perangai yang akan mendorongnya menjadi orang yang menjaga kewibawaan. Yang menjaga kewibawaan kewibawaan. Tertanamkan padanya zul muru'ah. menjadi orang yang senantiasa menjaga kewibawaan. Kewibawaan. Wah, saya malu. Setelah selesai dia berbuat dosa-dosa, kejujuran kejujuran hatinya, cobalah engkau bertobat. Wah, saya malu. Nanti kalau saya menyatakan diri saya salah, maka kredibilitas saya, eh, tingkat kepercayaan para murid-murid saya kepada saya akan berkurang karena saya terjatuh kepada dosa dosa kepada kesalahan kekeliruan saya malu kalau begini itu banyak dialami yang seperti itu maka dia tidak jujur dengan rasa malunya justru kalau dia malu jujur dengan rasa malunya dia akan menyatakan saya bersalah lihatlah Abul Hasan al Ashari seorang imam dari kalangan aimah yang mutakodimin demikian beliau tatkala memiliki pemikiran yang menyimpang yang kemudian diadopsi oleh murid-muridnya yang banyak setelah melihat akidahnya alimamu Ahmad dan seterusnya ternyata akidah beliau yang asy'ariyah ya ini menyimpang maka beliau menyadari dan berdiri tegak di mimbar menyatakan saya berlepas diri dengan akidah saya yang lalu. Ya, sehingga beliau jujur tidak merasa malu walaupun seorang imam, walaupun seorang imam. Padahal pengikutnya ini tidak mau mengikuti, tidak peduli, perhatikan, tidak peduli. Sehingga apa yang ditunggu? Yang ditunggu kejujuran engkau malu kepada Allah atau malu kepada manusia. Nah, ini demikian di sini. Maka jujur kelihatan sifat malunya. Nah, ini demikian. Wasalisatun silmun idal jahlu atla'at ilahi khabaya min fujurin tasarra'u. Ya, di sini. Dan yang ketiga adalah orang tersebut silmun, selamat. Selamat ya dengan mengikuti ilmu, tunduk kepada ilmu maksudnya. Kenapa? Apabila bodohnya yang ditonjolkan maka dia itu akan bersegera melakukan perbuatan fajir, membabi buta. Nah, katanya berilmu, namun tidak tunduk kepada ilmu. Coba lihat kalau dia tidak tunduk kepada ilmu, dinasehati malah semakin menjadi-jadi. Ya. Walaupun berilmu, sehingga ini kelihatan tunduknya kepada ilmu atau tidak. Anda salah Rasulullah mengatakan demikian, para sahabat memahami demikian, para ulama mengarahkan demikian sesuai dengan jalannya para sahabat. Ya. Saya salah sudah. Mengikuti ilmu. Walaupun mungkin pahit namun sini ya. Sehingga baru di sana demikian. Dan yang keempat, warabi'atun judun bimilki yaminihi. Idza nabahu al yudfa'u. Maka orang tersebut yang keempat sifatnya judun, orangnya dermawan. Mudah memberikan kontribusi dengan apa yang dia miliki. Apabila ternyata al-haq tidaklah bisa ditopang kecuali dengan adanya kontribusi dari dirinya. Maka tidak tidak apa namanya seret, tidak bakhil, tidak kikir. Terus jud ya, dermawan ya, demikian. Ini demikian ini di sini yang jadi syahid hendaknya orang tersebut jujur dalam rasa malunya. Ini sehingga orang kelihatan ya dia berilmu sini tidaklah dinisbahkan sebagai seorang yang berilmu kecuali kalau terkumpul padanya empat sifat apa saja Abu Nisa Abu Yusuf Pertama, sifat takwa yang dengannya dia akan mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan kebaikan yang banyak. Kemudian, yang kedua adalah jujur dengan rasa malu. Dia katanya malu, maka harus jujur. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa? Karena dengan rasa malu tersebut orang tersebut akan memelihara kewibawaan dia. Kemudian yang ketiga adalah Hmm? Tunduk. tunduk ya, selamat yaitu maksudnya tunduk kepada ilmu yang telah dia ketahui. Sebab kalau kebodohan yang dia ikuti, maka dia itu akan merajalela, segera melakukan perbuatan fujur, ya. Fujur. Yang keempat adalah dermawan. Ini orang tersebut demikian, ya. Baik dengan ilmunya dermawan, ya. Baik dengan hartanya dermawan dengan hartanya. Ya, ini demikian. Ini barakallahu fikum. Dan sifat malu Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Ini adalah sifat yang patut dipelihara Dan wajib ada pada seorang mukmin. Dan bahaya di sana kalau seorang telah dicabut rasa malunya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Naam Dikarenakan Apabila seorang tersebut telah dicabut rasa malunya, maka dia itu akan beramal dengan amalan yang tidak diridhai Allah dan itu menjadi kebanggaan bagi dia. 6. 6. Washirul muslimin ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sana Ibnu Rajab Al-Hanbali membawakan dalam kitab Jamilul Ulum wal Hikam beberapa kalam ulama yang terkandung di dalamnya adalah seorang apabila telah dicabut rasa malunya maka dia itu akan bersegera ataupun mudah melakukan perbuatan apa yang dia lakukan tidak peduli apakah perbuatan tersebut diri Allah ataupun tidak oleh karena itu hendaknya seorang mukmin betul-betul memelihara rasa malunya dan menjaga rasa malu tersebut. Naam. Kemudian pula seorang mukmin hendaknya mereka itu jangan sampai rasa malunya tersebut menghalangi dia dari berbuat kebaikan. Karena apabila sampai rasa malunya menghalangi dia dari berbuat kebaikan, maka inilah tercela. Ini ter tercela, bukan lagi terpuji. Sehingga Syekh Nusal al-Usaimin rahimahullah taala ini menyatakan annama la yustahya minhu fal insanu hillun fi fi'lihi sehingga apabila seorang mukmin melakukan perkara yang memang tidak menjadikan tidak menimbulkan artinya tidak apa namanya la yustahya tidak dirasakan malu darinya, maka dia itu boleh melakukannya. Seperti misalnya seorang wanita mengenakan jilbab. Ini adalah tidak tidak menjadi malu, artinya tidak menjadi nilai negatif di masyarakatnya. Ya. Nilai negatif maksudnya oh itu adalah orang menjadi identik dan menjadi memang khas dan juga memang suatu yang pasti demikian ini adalah orang yang jelek. Misalnya, sebagai misal, seorang wanita ya Rasulullah mengatakan seorang wanita keluar dengan mengenakan minyak wangi, minyak wah, wangi. Dalam rangka untuk tercium oleh orang lain. Maka kata Rasulullah bagaimana? Fahiyazaniyah, Maka itu adalah seorang perempuan zina. Nah ini berarti celah enggak? Celah. Nah berarti Kalaulah yang demikian ini harusnya mereka malu melakukannya. Hah? Ini demikian. Kenapa? Karena memang disifatkan oleh Rasulullah sebagai perempuan yang berzina. Nah ini nasallahu salam al afiyah. Nah ini artinya orang yang senang ber berzina. Walaupun dia tidak, namun di sini jangan sampai kita tasyabuh meniru-niru mereka. Adapun mereka keluar dengan memakai jilbab ini Allah terangkan di dalam surat al Azab. Dalika liyu'rafna. Yang demikian ini supaya kalian dikenal sebagai seorang mukminah yang menjaga berpegang teguh dengan norma-norma agama. Wala yu'dzain sehingga tidak diganggu dan disakiti. Ini demikian. Jadi tidak boleh malu. Coba kita lihat yang mungkin biasa naik kendaraan umum ya. Kalau sudah wanita bersolek dengan penampilan yang masya Allah ya, menurut mereka itu malah dia menjerumuskan dirinya kepada perbuatan dosa dan mudarat bagi dirinya dan orang lain. Yang satu mengambil kesempatan dalam kesempitan, ya. Yang satu berpura-pura jadi pahlawan kesiangan, ya. Yang lainnya demikian. Membayang-bayangkan dan seterusnya sudah. Dan orang tersebut namun kalau dia berjilbab sudah seret langsung ini ya, demikian sehingga jangan malu ya artinya demikian termasuk ikhwan juga ini termasuk ikhwan berpakaian sunnah kok malu ya coba antum pakai pakaian perlente wah bagus ini ya duduk bis sendirian wah ada seorang wanita wah ini kok gagah sekali ya nah ini demikian akhirnya malah jadi fitnah terjerus pada fit fitnah namun kalau sudah berpakaian muslim demikian pengamen gerang-gerang gerang-gerang maaf mas oh ya wajar wong ngaji ya tapi kalau kita perlente nggak ngasih keluarkan tatonya kita pernah naik uh, naik apa sepur itu ya naik apa kereta api demikian mereka maksa ke orang lain gini tato dan sebagainya di anu maksa kita alhamdulillah cuma gini dok alhamdulillah oh ya nah sudah nggak anu malah gitu loh nah ini subhanallah artinya betul-betul tidak diganggu ini demikian ya artinya kalaupun diganggu, gangguan yang muncul lebih ringan. Paling dengan cercaan saja, ya. Ini demikian. Ini Allah taala firmankan dalam surat Ali Imran, "Wa ma yadurruka illa adza." Tidaklah mereka membahayakan kalian memotorkan kecuali adza. Ada gangguan saja Gangguan apa kata para ulama Eh adiyah kauliyah Sekedar cemoohan dengan lisannya saja Nah ini al ikhwan wa al wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an ini yang menjadi apa namanya sorotan bagi kita untuk senantiasa memelihara rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala terutama dan kepada manusia yaitu dalam perkara-perkara yang tidak menjadikan cacat dan bertentangan dengan agama. Dan di sana menguatkan dengan apa yang disampaikan oleh beliau Ustaz Ridwanul barik ya di pertemuan pada hari Kamis, pada Kamis di Ma'had, mungkin sebagian umahat ada yang mengikutinya terkait dengan bagaimana taujihat para ulama memelihara kemuliaan seorang wanita dan menjaga mereka agar tidak jatuh kepada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala maka di sana taujihat yang sangat banyak dari para ulama untuk menjalankan ataupun menetapkan manusia apa ma, ma, yaitu kaum wanita mukminah untuk senantiasa tinggal di rumah-rumah mereka. Tinggal di rumah-rumah mereka. Dan jangan mencampakkan diri-diri mereka kepada fitnah, kepada ujian yang lebih besar. Apapun keadaannya, ya. Apalagi sekarang zaman globalisasi di mana musuh-musuh Islam mengetahui di antara titik lemahnya dan itu merupakan kekuatan yang bisa menghancurkan Islam adalah pada diri kaum wanita. Sehingga kita lihat bagaimana propaganda dan juga statement-statement mereka untuk menghancurkan Islam melalui kaum wanita. Mulailah di sana barakallahu fikum adanya apa namanya? sabotase apa itu sabotase? Ketenaga kerjaan dikuasai oleh wanita. Sehingga terbalik, bapaknya yang ngomong, ibunya yang kerja. Sehingga ujungnya terjadi kemungkaran-kemungkaran yang begitu banyaknya. Lah ini hendaknya takut kaum wanita yang seperti ini. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Rasulullah mengatakan man taraka lillah khairu minha. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya barakallahu fikum, Allah akan menggantikan yang lebih baik darinya. Ya, ini demikian dan harus yakin yang seperti ini karena janji datang dari langit yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demikian pula terkait dengan perkara ikhtilat, perkara ikhtilat campur baurnya laki-laki dan kaum wanita yang bukan mahram ini juga perlu dijaga seperti ini. Kenapa? Karena ini bisa mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan maksiat yang sangat banyak. Baik terkait pada diri wanita tersebut ataupun juga laki-laki yang berikhtilat dengannya. Di samping itu pula, Naam seorang wanita mereka itu menampakkan paras wajahnya yang cantik. Karena disinilah sumber daripada fitnah. Mungkin kulitnya nggak tahu belang-belang atau bagaimana. Namun kalau dilihat wajahnya sudah cantik, lupa semua, ya, lupa semua sudah. Nah ini bahaya. Sehingga di sini syarat ini mengajarkan ataupun menanamkan kepada kaum muslimah untuk mereka menutup wajah-wajah mereka. Ini merupakan ketakwaan bagi diri wanita tersebut dan ta'awun alal birri wa taqwa kepada lawan jenisnya. Demikian. Demikian pula <clears throat> Islam melarang mereka untuk membuka aurat mereka. Ya. Ini demikian sehingga barakallahu fikum di antara nasihat yang disampaikan oleh para ulama adalah mereka jangan membiasakan diri untuk menjerumuskan diri kepada fit, fitnah terlebih khusus sekarang sedang dicanangkan ya oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Islam sadar atau tidak disadari ini dalam rangka sekarang mulai menghancurkan Islam dari sisi kaum wanitanya dari sisi kaum kaum wanitanya ini sehingga mereka hendaknya semakin semangat untuk belajar semakin semangat untuk memperbaiki dirinya karena insya Allah mereka apabila mereka baik niscaya keluarganya mudah-mudahan menjadi baik karena mereka itu lebih dominan daripada laki-laki dalam mempengaruhi anak-anaknya. Ini biasanya demikian, ya. Sehingga ikhwan fillah wa akhwati fillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin memelihara rasa malu yang ada pada kita dan meningkatkan keimanan kita tentunya dengan senantiasa kita berhadir di majelis ilm, bergabung dengan orang-orang yang Naam. Ini demikian. Terkait dengan tadi juga di sini ada tanbih dari panitia tadi kita sampaikan bahwasanya Islam menjaga mereka untuk menutup wajah-wajah mereka. Di sini ada pengumuman mohon disampaikan kepada ummahat untuk lebih berhati-hati ketika berada di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Apa di sana? karena saat ini sedang dilakukan pemasangan instalasi kamera CCTV. Jadi tidak perlu ngintip lagi, ya. Nah ini di beberapa sudut masjid maknanya, ya. Berarti harus hati-hati. Bagaimana para ulama di sini memandang tentang kaum wanita kalau mereka tidak merasa aman, ya, merasa tidak aman untuk membuka hijabnya khawatir dilihat orang lain maka boleh bagi dia bahkan wajib sholat dengan menutup wajahnya. Karena pada asalnya seorang wanita tidak boleh menutup wajah ketika sholat kecuali kalau tidak aman dari fit, fitnah. Nah ini demikian. Sehingga di sini ya tetap memelihara demikian. Ya ini ini sebagai tanbih saja, bukan maknanya kita itu mencerca di masjid agung enggak. Namun pemasangan CCTV ini tentunya dalam rangka untuk apa namanya preventif penjagaan dan sebagainya. Maslahatnya besar ya ada yang kecurian dan sebagainya bisa dilihat namun bukan maknanya terus kita tidak berhati-hati tentunya kita karena tahu seperti itu ya kita berhati-hati kewajiban kita menjaga diri kita masing-masing ya bukan orang lain yang harus menjaga kita ini demikian jadi itu yang bisa disampaikan di pagi hari ini Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai amalan soleh baik ketika berucap beramal dan berdakwah di jalan Allah dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dari ketergelinciran dan kekeliruan serta senantiasa diberikan taufik oleh Allah untuk senantiasa cinta kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang mudah kami sampaikan banyak kekurangan dan kekeliruan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum ala muhammad wa barik wasallim walhamdulillahi subhanakallahumma bihamdik Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.